Kemudian yang kelima dengan semangat yakhsha. <clears throat> Takut kepada Allah. Takut tidak, tidak diakui oleh Allah. Mohon diingat kata-kata ini. Ada lima kosakata. Pertama apa? Yazakka. Mohon sama-sama. Kalau kalau yang zakat itu semua apa? bersih ini kan? Ya, kita uh, semangatnya adalah gerakannya begini, kita menjadi dari dosa. Ya, ya, ya. Biar ingat ya. Ya zakat, menepis dosa. Ya, ya zakat. Sama-sama. Ya, ya. Mana tangannya, mana tangannya? Ya, ya, ya, ya, bagus. Lagi? Yang kedua apa? Ya teka. Nih, sini, coba. Nah, dapat peringatan kan? Iya. Ya. Apa? Tangannya ikutkan. Lagi. Insyaallah. Yang ketiga apa? Nafik. Ya. Ilmu nafik, mengamalkan. Apa, apa mengamalkan? Nih. Ya, menyampaikan, mengamalkan. Ya. Nafik. Lagi. Lagi. Pertama apa? Dua Tiga Ya, munafik. nah yang keempat, apa? Yes, sir Atau nulis, yang paling ingat nulis Ya, nulis ya. Yes, ah ya. Yes, ah Lagi yes, Cara menghafal yang baik begini Jadi, kalau ibu menghafal Quran atau menghafal apa saja Itu gunakan suatu isyarat, gerakan Itu memudah membantu Anak saya itu cepat hafal beberapa ayat karena pakai eh, gerakan itu mudah sekali. Jadi coba sekarang nih, pertama apa? Yesaka. Dua? Tiga? Nafi. Nafi. Empat? Yasna. Lima? Yaksha. Takut kepada Allah. Yaksha. Lagi? Yaksha. Ya. Ya. Sebutkan lima syarat mencari ilmu. Pertama. Dua. Suyuti Mengapa kau Allah tutup dengan yaksha, takut? Saya ingin tanya Yang membuat Bapak Ibu sampai pergi ke luar negeri bekerja ini semua karena satu takut takut kita tidak bisa menjadi hidup takut tidak bisa kita biaya anak sekolah kalau kita bekerja keras perhatikan jadi intinya adalah dalam hidup kita Pak. Bagaimana kita bersungguh-sungguh nanti Allah tak takut. Karena itu kita dalam bersungguh-sungguh jangan sampai ilmu yang kita dapatkan tidak Takutlah kepada Allah dalam. Kalau kita nih Bapak Ibu mau pergi ke Jakarta Take off jam 5 Di airport jam berapa? Jam kan? Kenapa Pak jam 3? Takut ketinggalan pesawat. Benar kan? Coba. Benar nggak kita bangun jam 3 untuk sholat tahajud? Nah ini dia. Takut tidak ada bagian tahajud. Nah ini, ini maksudnya. Jadi takut itu harus kita terangkan dengan hanya untuk urusan dunia, tapi untuk kepada Allah. Harus itu. Seringkali orang kalau takut untuk urusan dunia, tapi kalau kepada Allah takut tidak kebagian tahajud, takut tidak kebagian subuh, itu jarang sekali.